Alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya yang telah mencurahkan berbagai macam nikmat dan karunia yang tidak terhingga kepada kita semua <clears throat> sehingga kita senantiasa dimudahkan untuk memahami petunjuknya, mengamalkannya, kita dimudahkan untuk mengusahakan hal-hal yang menyempurnakan keimanan kita, maka selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas limpahan nikmat ini. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan hidayahnya kepada kepada kita semua sampai kita menghadapnya nanti. Bapak-bapak serta rekan-rekan ikhwan sekalian rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala ketika ingin mengajak kepada manusia agar mereka memperhatikan kebaikan-kebaikan dalam agamanya, Allah Subhanahu wa taala memotivasi mereka dengan kegiatan yang selalu mereka usahakan di dunia. Misalnya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha." Wa libasut taqwa dzalika khair. Allah berfirman, "Wahai manusia, sungguh kami telah turunkan kepada kalian libas pakaian untuk menutupi auratmu dan risha dan pakaian hiasan yang indah <clears throat> untuk menghiasi pakaian manusia." Kemudian Allah menyebutkan walibasu taqwa dzalika khair dan pakaian takwa itu adalah lebih baik. Jadi sebelum Allah mengajak manusia untuk memperhatikan bahwa hati ini perlu diberi pakaian takwa. Jangan cuma pakaian lahir saja yang diperhatikan. Ketika Allah ingin memotivasi manusia agar memperhatikan keimanannya, memperbaiki agamanya, memperbaiki hubungannya dengan Allah dengan membenahi amalan dalam hatinya, Terlebih dahulu Allah mengajak manusia kepada apa? Kepada hal yang nampak di mata mereka. Yang selalu mereka perhatikan untuk dihiasi itu badannya. Dengan pakaian yang indah, dengan perhiasan. Maka Allah katakan setelah itu, basut taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan yang menghiasi hati manusia itu yang lebih baik untuk diusahakan. Hal ini disebabkan karena apa? Kenapa Allah mengajak dengan cara seperti ini? Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebanyakan manusia itu nafsu mereka hanya tertarik dengan hal-hal yang nampak. Dunia yang indah kelihatan di hadapannya. Sehingga kebanyakan mereka sulit diajak untuk mengutamakan balasan kebaikan di akhirat yang tidak nampak yang bersifat gaib kecuali dengan metode seperti tadi dimotivasi untuk uh, di, di, diserupakan dengan hal-hal yang mereka usahakan di dunia agar tertarik dengan janji dan balasan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan ini dalam firman-Nya tentang keadaan mayoritas manusia ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum 'anil akhirati humul ghafilun. <clears throat> Kebanyakan manusia itu hanya mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia. Sementara untuk perkara akhirat kebanyakan mereka lalai. Artinya apa diterangkan dalam tafsir Ibnu Kathir Kebanyakan manusia kalau untuk urusan dunia karena itu yang menjadi pusat perhatian mereka. Kalau ditanya tentang cara mencari untung, cara mengerjakan ini dan itu, mereka bisa menjelaskannya dengan terperinci. Tapi untuk hal-hal yang berhubungan dengan agama, tentang iman, tentang cara menyempurnakan kewajiban, menunaikan kewajiban dengan dalam sholat, zakat, puasa dan seterusnya, kebanyakan di antara mereka tidak paham dan seperti orang yang bodoh sama sekali. Nah inilah kondisi manusia yang Allah beritakan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, di antara uslub atau metode pengajakan manusia untuk menarik hati mereka yang berhubungan dengan motivasi untuk membangkitkan semangat manusia agar tertarik dengan keutamaan yang Allah sediakan di akhirat yaitu Allah Subhanahu wa taala menamakan amalan soleh yang disyariatkannya ke kepada manusia dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istilah atau nama tijarah perniagaan. Karena manusia tertarik kalau digunakan kata-kata perniagaan. Yang terbayang adalah meraih keuntungan, meraih kesuksesan, mendapatkan penghasilan yang besar, yang mana kalau mereka tertarik dalam masalah-masalah dunia, keuntungan duniawi, maka seharusnya perniagaan yang nanti menghasilkan keuntungan besar di akhirat bagi orang-orang beriman harusnya menjadi lebih termotivasi lagi. Inilah sebabnya Allah menamakan amalan soleh yang disyariatkannya lahir dan batin sebagai tijarah. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu" Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim Tu'minuna billahi wa rasulihi Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum Wa anfusikum Dzalikum khairul lakum in kuntum Ta Dalam surat As-Saf Wahai orang-orang yang beriman Hal adullukum maukah kalian aku tunjukkan terhadap satu bentuk perniagaan yang menyelamatkan kalian dari adab yang pedih. Apa perniagaan tersebut? Perniagaannya adalah kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjuang di jalannya dengan jiwa dan harta kalian yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Kenapa dinamakan ini sebagai perniagaan? diterangkan dalam tafsir Fathul Qadir oleh Imam Syaukani artinya apa? Karena orang yang mengambil bagian besar di dalamnya maka dia akan dapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Keuntungan yang Allah sediakan di akhirat nanti. Yang tentu saja keuntungan dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan yang Allah siapkan di sorganya. Yang digambarkan dalam sebuah hadis yang sahih Allah berfirman dalam hadis kursi tentang kenikmatan surga, "A'dadtu li salihin ma la 'ainun ra'at wa la udunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan di sorga yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah terlintas terbetik dalam benak manusia. Ini kenikmatan di sorga kenikmatan di sorga yang orang yang menjadi penghuninya nanti semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita termasuk ke dalamnya ketika dia merasakan penderitaan yang berkepanjangan di dunia baru dimasukkan sekejap saja dalam sorga langsung dilupakan semua penderitaannya di dunia seperti disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi jelas tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dipandang indah oleh manusia di dunia. Inilah sebabnya. Jadi dinamakan amal soleh ini dengan perniagaan karena orang yang mengambil bagian besar darinya, orang yang menanamkan modal yang besar padanya, maka dia wallahi demi Allah akan mendapatkan keuntungan yang besar, keuntungan yang kekal abadi selama-lamanya. Di dunia apalagi di akhirat nanti. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala ingin memotivasi hati manusia agar tertarik melakukan perniagaan ini. Perniagaan bersama Allah. Dan karena pihak yang kita bermuamalah dengannya dalam perniagaan bersama Allah ini, perniagaan akhirat ini, pihak yang kita bermuamalah dengannya adalah Allah Subhanahu wa taala yang dia itu memiliki sifat rahmat yang maha luas Ar-Rahim, Ar-Rahmanur Rahim. Rahmatnya maha luas. Yang dia itu memiliki nama Al-Jawad, Maha Dermawan. Yang dia itu memiliki nama Al-Karim, Maha Pemurah, Maha Mulia. Al-Muhsin, Maha Berbuat Baik kepada hamba-hambanya. Maka karena inilah pihak yang kita bermuamalah dengannya dalam perdagangan akhirat, maka sudah dipastikan orang yang melakukan perniagaan ini tidak akan kecewa. Perniagaannya pasti beruntung. Dan balasan yang didapatkannya melebihi dari apa yang mereka usahakan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha pemurah, maha luas rahmatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh-sungguh Allah lebih penyayang terhadap hambanya daripada seorang ibu terhadap anak bayinya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi perniagaan akhirat, perniagaan bersama Allah memiliki banyak keistimewaan. Memiliki banyak keuntungan besar yang tidak terdapat pada perniagaan-perniagaan duniawi. Keuntungan besar yang pertama seperti yang saya katakan tadi, perniagaan akhirat tidak akan pernah ada kerugiannya dan pasti keberuntungannya. Inilah yang disebut dalam Al-Quran sebagai tijarotan lantabur, perniagaan yang tidak akan merugi selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal yatluna kitaballahi wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Al-Qur'an dan mendirikan salat serta mereka menginfakkan dari harta sebagian harta yang kami anugerahkan kepada mereka. Allah sebutkan apa? Mereka-mereka inilah yang yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Yang pasti keberuntungannya. Pasti beruntung dan tidak akan merugi. Liwafiyahum ujurahum supaya Allah menyempurnakan pahala balasan kebaikan bagi mereka dan menambah keutamaannya untuk mereka sesungguhnya dia maha pengampun dan maha bersyukur maha berterima kasih ini sifat yang pertama jadi kalau perniagaan duniawi jelas resiko ruginya besar dan ada betapa banyak orang-orang yang memiliki modal yang besar dengan strategi perdagangan yang jitu tapi ternyata dia merugi dan ini tidak akan didapatkan dalam perniagaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan yang kedua, perniagaan bersama Allah Subhanahu wa taala modalnya adalah sesuatu yang terdapat dalam diri manusia yang hakikatnya juga milik Allah sendiri. Jadi tidak membutuhkan modal dari miliknya manusia. Kita dituntut untuk mengorbankan jiwa dan harta kita di jalan Allah. Sekarang jiwa dan harta itu miliknya siapa? Miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jiwa dan harta itu tidak akan kekal. Kalau tidak dikorbankan di jalan Allah, dia juga tetap akan habis dengan cara yang lain. Dia akan habis di jalannya syaitan, jalannya hawa nafsu, atau kesia-siaan, tidak ada manfaatnya, tetap akan habis. Jadi tidak ada pilihan lain. Mau tidak mau jiwa dan harta ini akan akan hilang. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika meminta manusia mengorbankan jiwa dan hartanya, waktu dan tenaganya untuk agama Allah, yang hakikatnya semua itu adalah milik Allah sendiri, berarti dalam perniagaan bersama Allah itu kita tidak membutuhkan modal sebenarnya. Cuma dituntut untuk memberikan kepada Allah apa ini mencurahkan di jalan Allah sesuatu yang memang milik Allah sendiri. Makanya ini menunjukkan karunia yang luas dan rahmat Allah yang sangat agung kepada manusia. Mereka diberikan balasan dari perbuatan, dari pengorbanan yang mereka lakukan dengan sesuatu yang milik Allah Subhanahu wa taala sendiri, yaitu jiwa dan harta manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan ini dalam Al-Qur'an dalam firman-Nya, "Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka dengan bayaran dengan harga berupa sorga. Subhanallah, jiwa dan harta manusia yang miliknya Allah kita korbankan diberikan balasan yang demikian besar oleh zat yang maha pemurah. Zat yang maha luas rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah berikan surga kepada mereka. Oleh karena itulah para ulama mengomentari ayat ini seperti Imam Al Hasan Al Basri dan Qatada dan yang lainnya mereka mengatakan wallahi bayahumullahu faagla thamanahum demi Allah Allah berjual beli dengan mereka berniaga bersama mereka kemudian Allah menjadikan sangat mahal dan sangat agung harga yang mereka terima yaitu masuk ke dalam surganya. Maka alangkah merugi orang yang meninggalkan kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Dan memang sebagaimana perniagaan dunia segala sesuatu yang bernilai tinggi membutuhkan pengorbanan yang besar. Dalam urusan dunia kalau kita ingin dapatkan barang yang mahal, yang kualitasnya baik, kita harus mengorbankan harta kita. Apalagi untuk mendapatkan surga yang semua manusia berlomba-lomba menginginkannya. Barang dagangan Allah adalah surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadis Sahih riwayat Tirmidzi, beliau bersabda, "Ala wa inna atallahi ghaliyah." Ala wa inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu adalah sorga. Artinya apa? Kalau untuk urusan dunia saja, yang juga akan habis dan binasa, kita rela mengorbankan harta kita, tenaga kita untuk mendapatkan sesuatu yang bagus kualitasnya, apalagi untuk mendapatkan barang dagangan Allah yang sangat yang sangat mahal. Sehingga wajar kalau Allah itu berfirman dalam Al-Qur'an yaqtasu bi rahmatihi may Allah mengkhususkan untuk mendapatkan rahmatnya orang-orang yang dikehendakinya. Artinya tidak semua manusia mendapatkan kemuliaan dari Allah. Kenapa? Karena tidak manusia semua manusia siap untuk berkorban. Orang yang masih ragu-ragu seleranya terhadap dunia atau kecintaannya terhadap dunia terlalu berlebihan, pas-pasan dan malas-malasan untuk mengejar keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala atau barang dagangan Allah yang tinggi dan mahal ini, maka orang seperti ini tidak wajar untuk mendapatkan nilai yang tinggi, barang dagangan yang kualitasnya tinggi. Seperti di dunia, pedagang-pedagang yang kelas tinggi yang siap mengeluarkan modal yang besar usaha yang keras untuk memperdagangkan sesuatu yang tinggi nilainya baru dia bisa mendapatkan untung. Makanya harus orang-orang yang punya selera tinggi. Bukan selera cinta kepada dunia yang berlebihan. Dunia itu dinamakan dunia karena kerendahannya. Kata salah seorang ulama Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir, <clears throat> Inna summiya dunia dunian lidunuwiha wa dana'atiha. Dunia itu dinamakan dengan kata-kata dunia. Secara bahasa Arab dua artinya. Bisa dana yadnu artinya dekat. Cepat berakhir. Cepat hilangnya. Atau dana yadni artinya rendah dan hina. Dana'ah. Maka orang yang cintanya kepada dunia terlalu berlebihan wajar dikatakan seleranya rendah tidak pantas mengikuti atau berkecimpung dalam perniagaan akhirat yang membutuhkan orang-orang yang punya selera tinggi, selera surga. Orang-orang yang siap mengorbankan jiwa dan hartanya untuk memenuhi ambisi mereka mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga yang sangat tinggi dan mulia. Disifati dalam Al-Qur'an surga itu dengan kata-kata fi jannatin aliyah. Di surga yang tempatnya sangat tinggi, tinggi tempatnya dan tinggi kemuliaannya. Tinggi balasan kebaikan yang ada di dalamnya. Maka yang seperti ini jelas tidak akan didapatkan dengan orang-orang yang punya selera rendah terlalu cinta yang berlebihan kepada dunia menjadikan target utamanya adalah mengejar keuntungan duniawi. Dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari hal ini. Beliau bersabda dalam doanya, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina ya Allah janganlah engkau menjadikan dunia sebagai target utama kami puncak ambisi kami wala mablagha ilmina dan, dan janganlah engkau jadikan dunia sebagai puncak dari pengetahuan kami ini merupakan celaan jadi orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan kemuliaan tersebut maka Siapa yang ingin ikut serta dalam perdagangan bersama Allah, maka dia harus melatih dirinya untuk siap berkorban. Berkorbannya tidak mengorbankan, tidak apa ini mengorbankan dalam artian membunuh diri atau yang lainnya tidak, tapi dengan mengorbankan waktu dan tenaga, harta dan jiwa untuk memahami petunjuk Allah, berusaha mengenal petunjuk Allah dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menghadiri majelis taklim, majelis ilmu yang dibahas padanya pemahaman agama dengan benar, kemudian berusaha mengamalkannya, mengajarkannya kepada orang lain, kemudian membantu kegiatan-kegiatan yang di situ disebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah Subhanahu wa taala minta dari kita. Inilah orang-orang yang punya selera rendah yang perlu dilatih jadi kita kiaskan dengan keadaan di dunia. Tidak mungkin kemuliaan dan ketinggian itu didapatkan dalam urusan dunia kalau tanpa pengorbanan. Salah seorang penyair ada yang mengatakan, "Wa kullil murajji ma'aliyal umuri bi ghairi muhala." Katakanlah kepada orang-orang yang menginginkan balasan yang tinggi, di ijtihadin tanpa kesungguhan, tanpa pengorbanan, sama halnya Anda mengharapkan sesuatu yang mustahil untuk didapatkan. Jadi kalau tidak mau berkorban, tidak mau berjuang untuk menundukkan hawa nafsu, tidak mau meningkatkan selera untuk bisa berkecimpung dalam perniagaan bersama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang demikian keadaannya. Jadi manusia itu akan dimuliakan kalau dia memuliakan dirinya sendiri. Maka tentu saja orang-orang yang beriman yang terpanggil hatinya untuk melakukan perniagaan bersama Allah. Karena mereka mengimani bahwa apa yang Allah janjikan itu mesti benar. Waman aufa bi ahdihi minallah. Siapakah yang lebih menepati janjinya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Mereka mengimani hari kemudian dengan segala balasan kebaikan yang Allah sediakan dan juga azab yang pedih bagi orang yang menyimpang dari petunjuknya. Maka ini merupakan tawaran bagi orang-orang yang beriman. Yang kemudian pada hakikatnya, Bapak dan Ibu sekalian serta rekan-rekan ikhwan sekalian rahimakumullah, pada hakikatnya orang yang berpaling dari tawaran untuk berkecimpung dalam perniagaan bersama Allah dengan sendirinya berarti dia menerima tawaran perdagangan dengan syaitan. Saya katakan tadi hidup manusia itu tidak ada pilihan. Jiwa dan harta kita kalau tidak kita arahkan kepada kebaikan, maka dia juga akan habis pada selain jalan kebaikan. Tidak ada pilihan lain. Kalau tidak diisi dengan belajar agama, memperbaiki diri, memperbaiki keimanan, maka nanti yang mengisinya adalah kesia-siaan jalan hawa nafsu dan syaitan. Maka hidup yang kita jalani yang sementara ini, hakikatnya kita mempertaruhkan diri. Menjual diri kita. Yang tidak ada pilihan lain cuma dua, menjualnya kepada Allah berdagang dengan Allah atau dengan syaitan dan hawa nafsu. Ini diisyaratkan oleh Nabi saw dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam sebuah hadis yang panjang di antaranya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullun nasi yagdu." Masing-masing manusia itu berjalan menjalankan kehidupannya. Haba'iun nafsahu. Kemudian masing-masing mereka itu mempertaruhkan dirinya, menjual dirinya. Dan hasilnya cuma dua orang. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, famu'tikuha maka ada orang yang menyelamatkan dirinya, membebaskan dirinya dari azab Allah. Aumu bikuha orang kedua adalah orang yang membinasakan, menghancurkan dirinya sendiri. Jadi semua manusia menjalankan kehidupannya yang hakikatnya mereka mempertaruhkan dirinya dan nanti hasil akhirnya cuma dua kemungkinan. Menyelamatkan dirinya atau membinasakannya ketika menafsirkan hadis ini, Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim mengatakan or arti orang yang menyelamatkan dirinya adalah orang yang menjualnya atau memperdagangkannya dalam perniagaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjalankan ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, berarti dia menjual dirinya untuk Allah dan itu adalah sumber keselamatan dirinya. Sebaliknya orang yang membinasakan dirinya adalah orang yang menjual dirinya untuk hawa nafsu dan syaitan. Dengan berpaling dari ketaatan kepada Allah, tidak mau memperbaiki diri, memperbaiki keimanan, berbuat maksiat, naudzubillahi min dalik, maka dengan ini dia telah menjual dirinya untuk syaitan dan hawa nafsunya. Nah, oleh karena itu, bagi orang-orang yang berakal, tentu sangat rugi kalau tidak terpanggil dengan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan amalan manusia. Karena dia maha kaya dan sifat-sifatnya maha sempurna. Sampai-sampai dalam hadis kursi disebutkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum" kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a seandainya orang yang paling pertama hidup sampai yang paling terakhir jin maupun manusia semua dalam keadaan sebaik-baik hamba setaat-taatnya manusia semuanya rajin ibadah Allah menyatakan ma zada dzalika fi mulki syai'a hal itu tidak menambah sedikit pun dari kemuliaanku dan keagunganku. Jadi Allah tidak membutuhkan amalan soleh manusia. Orang berbuat baik balasannya untuk dia sendiri, untuk memuliakan dirinya sendiri. Maka oleh karena itu orang yang ingin mendapatkan kemuliaan, ya dia harus memikirkan memuliakan dirinya dulu. Baru Allah berikan kemuliaan tersebut kepadanya. Orang berbuat baik tidak akan menambah kemuliaan Allah karena Allah tidak butuh dengan amal soleh manusia. Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah Maha Kaya dan tidak butuh kepada semua makhluk di alam semesta. Sebagaimana perbuatan maksiat mereka tidak akan merugikan kecuali diri mereka sendiri. Allah tidak akan rugi. Maka di sini menjadi renungan bagi kita semua. Kalau kita tidak mau mengambil bagian dari perniagaan bersama Allah, maka Allah juga tidak rugi dan yang akan mendapatkan maldarat kecelakaan adalah diri kita sendiri yang mana pada hakikatnya juga kalau tidak kita berikut dalam perdagangan tersebut maka telah menanti kita perdagangan yang lain yaitu berkorban di jalan Shelton, memperturutkan hawa nafsu yang sudah kita ketahui ujungnya adalah penderitaan kesangsaraan yang kekal abadi di dunia apalagi di akhirat nanti nah oleh karena itulah ini merupakan himbauan bagi kita semua orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan orang-orang yang beriman yang artinya hendaknya mereka menggunakan imannya untuk menilai dan memperhatikan apa yang terbaik untuk diri mereka. Inilah perniagaan bersama Allah dan inilah keutamaannya. Inilah balasan kebaikannya. Sementara demikian buruk perdagangan dengan syaitan dan hawa nafsu, maka orang yang beriman silakan menilai dan memilih perdagangan mana yang ingin yang ingin diikutinya. Maka tentu saja orang-orang yang berakal akan berusaha mengambil bagian yang besar dari perniagaan bersama Allah Subhanahu wa taala dan mereka itulah orang-orang yang akan beruntung mendapatkan semua kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya di dunia maupun di akhirat nanti. Nah, oleh karena itulah ini sebagai nasihat ringkas dari kita semua untuk memotivasi kita agar lebih memikirkan sisa waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam kehidupan di dunia ini untuk kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk ada kemauan memperhatikan agama kita dengan sholat berjamaah di masjid mau juga mendengarkan ceramah-ceramah yang bermanfaat membaca buku-buku yang bermanfaat maka perhatikanlah upaya untuk memperbaiki keimanan. Masih banyak kesempatan. Orang yang merasa dirinya kurang, maka ada pintu tobat. Karena tobat itu akan menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Orang yang bertobat Allah Subhanahu wa taala akan gembira menerima tobatnya. Tidak ada yang terlambat dalam diri manusia kalau dia segera kembali dan menuju Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kemuliaan, meraih kemuliaan darinya. Maka inilah nasihat ringkas kepada kita semua, semoga memberikan manfaat dan e, memberikan motivasi bagi kita untuk lebih semangat mengejar kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang beriman di akhirat nanti dan untuk introspeksi diri serta berusaha untuk selalu memperbaiki hal-hal yang kurang dari diri kita agar nantinya kesempurnaan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala tidak luput dari diri kita. Demikianlah minta maaf segala kekurangannya dan afwan sekali lagi kalau ada kata-kata yang kurang berkenan saya cukupkan sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin ya silakan ada satu atau dua pertanyaan ya <clears throat> ya sehubungan dengan masalah taubat ada sebuah kisah menarik yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam. Salah seorang ulama dari kalangan tabi tabi'ut ini yang terkenal yang bernama Al-Fudail Ibn Iyad. Dia pernah berdialog dengan seseorang lelaki yang berumur sekitar 50 tahunan. Yang laki-laki ini berputus asa karena dia banyak berbuat dosa di masa lalunya. Sekarang dia ingin memperbaiki diri bagaimana? Maka Fudail Ibn Iyad tanya, bertanya kepadanya, kam atat alaika? Berapa usiamu saat ini? Orang ini menjawab, eh, Sitina sanatnya, 60 tahun umurnya, bukan umur, 60 tahun umurnya. Kata Fudail Ibn Iyad, fa anta mundu sitina sanatan tasiru ilallah yushiku antablu. Berarti kamu sejak 60 tahun yang lalu berjalan menuju Allah. Mungkin sebentar lagi kamu akan sampai di akhir ajalmu. Maka orang ini mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kemudian dijawab oleh Fudail, itu benar. Tapi ingat, man arafa barang siapa yang mengakui bahwa dia adalah milik Allah dan hamba milik Allah dan akan kembali kepadanya, hendaknya dia menyadari bahwa nanti dia akan berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan barang siapa yang mengetahui nanti dia akan berdiri di hadapan Allah dan mas'ul ditanya dimintai pertanggungjawaban, maka mestinya value yu'idda su'ali jawaban. Hendaknya dia mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan tersebut. Maka tidak mungkin Allah akan membiarkan manusia berbuat begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban nantinya di akhirat. Akhirnya orang ini bertanya, "Wamal hila?" Kalau begitu bagaimana cara mengatasi apa-apa yang saya telah perbuat di masa yang lalu selama 60 tahun? Jawabannya beliau mengatakan yasir, semuanya mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Allah itu maha luas rahmat dan karunia-Nya kepada orang-orang yang ingin kembali kepadanya. Bagaimana caranya? Beliau mengatakan, "Wa kaifa Orang ini bertanya, "Bagaimana caranya?" Maka beliau menjawab, tuhsin fi ma baqiya yughfar laka ma madha. Artinya, perbaiki dirimu di sisa umurmu yang ada supaya Allah mengampuni dosa-dosamu di masa lalu. Sisa yang ada meskipun sedikit, perbaiki. Allah akan mengampuni dosa-dosamu di masa lalu karena rahmatnya Allah itu tidak bisa diukur dengan logika manusia. Lebih banyak berarti sedikit kebaikannya, tidak demikian. Luasnya rahmat Allah melebihi semua amal-amal perbuatan manusia. Maka dengan memperbaiki sisa umur yang ada meskipun sedikit, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita di masa lalu, di masa lalu. Asal sungguh-sungguh kita dalam bertobat dan kembali kepadanya. Wa amma in asa'ta fi kata beliau. Adapun jika kamu tetap berbuat buruk di sisa umurmu yang ada, ukhifta bima bakiya wa ma Kamu akan diazab oleh Allah karena dosa-dosamu di sisa umurmu yang ada dan juga perbuatan burukmu di masa di masa yang lalu. Maka subhanallah ini nasihat yang sangat berharga. Ternyata Allah tidak mempersulit manusia untuk kembali kepadanya. Karena taubat tajubu ma menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Allah Subhanahu wa taala gembira menerima taubatnya seorang hamba yang dengan itu dia akan memberikan pahala dan balasan yang tidak ternilai dan mengganti keburukan-keburukan manusia dengan kebaikan-kebaikan dengan sungguh-sungguhnya dia bertobat. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memberikan taufik kepada kita untuk selalu bertobat dan kembali kepadanya, selalu mensyukuri karunia dan nikmatnya dan selalu mensyukuri karena kita dipilih sebagai hamba-hamba yang diberi kesempatan untuk beriman dan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan taufik tersebut dalam diri kita sampai di akhir hayat kita.